بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah rahimani wa rahimakumullah Kita pagi hari ini masih berkesempatan dan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala Untuk bisa menikmati hari-hari dengan selamat, sehat, walafiat yang mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan waktu-waktu kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lebih penting lagi bagaimana kita senantiasa berusaha untuk lebih memahami agama yang Allah turunkan kepada kita karena tidak akan baik kehidupan kita kecuali benar-benar orang Allah berikan kefahaman tentang agama Allah. Bapak sekalian, seperti yang telah menjadi doa-doa kita semuanya setiap kita belajar ingin mempelajari agama Allah Ta'ala tujuannya bukan sekedar hanya tambah wawasan akan tapi tujuan kita adalah bagaimana kita semakin memahami diri kita dan semakin memahami siapa itu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah taala dan hamba yang paling sempurna di hadapan Allah adalah hamba yang semakin merasa hina rendah dan bersimpuh total kepada Allah Ta'ala setelah dia memahami tentang keagungan kemuliaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang secara ringkas dikenal dengan al ilmu nafi itu ilmu yang bermanfaat ilmu yang secara materinya adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar, bukan ilmu yang menyesatkan, bukan ilmu yang semakin membuat seorang hamba tidak mengenal kebenaran, tapi malah semakin bingung terhadap kebenaran. Dan ketika telah mengenal kebenaran, maka bagaimana hati kita benar-benar tergerak untuk melaksanakan setiap yang telah Allah ajarkan kepada kita. Maka doanya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, jadikan apa yang telah Kau ajarkan kepadaku benar-benar bermanfaat dan berikanlah dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang telah akan memberikan manfaat para diriku. sekalian, kita masuk pada pembahasan di antara asma Allah adalah Ar-Razzaq, Ar-Raziq. Ada Ar-Raziq dan Ar-Razzaq. Ar-Raziq zat yang memberi rezeki kepada para hamba Ar-Razzaq itu bentuk mubalaghah, sifat mubalaghah yang banyak memberikan rezeki kepada para hamba bahkan hamba tidak akan mungkin bisa menghitung berapa rezeki yang diberikan Allah kepada dirinya. Mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Syekh dalam pembahasan Ar-Razzaq dan ar-rasib waqad warada ismullah ar-rasaq fi mawadhi min al-Qur'anil Karim sungguh nama Allah ar-rasaq tersebut di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat di antaranya dalam firman Allah innallaha huwa rasaku dhul quwwatil matin ini ayat yang sering rangkaian ayat yang sering terbacakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwa Rasaku dzul quwwatil matin Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata agar mereka beribadah kepadaku. Kata sahabat Ibnu Abbas, liyabuduni ay liwahiduni agar mereka mentauhidkanku. Manusia siapapun dia, apapun dia, tugas yang paling pokok adalah dia beribadah mentauhidkan ibadahnya semata-mata untuk Allah taala mau dia mau mau dia jadi jenderal, mau presiden, mau menteri, mau jadi ketua DPR, MPR, mau konglomerat atau dia orang yang melarat semua tugas pokoknya adalah ini beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya mauri uridu bin birrizqin wa du ayut imun. Aku tidak membutuhkan rezeki dari manusia dan aku tidak membutuhkan makanan. Artinya bersama dengan Allah memerintahkan manusia agar semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah membutuhkan makhluk. Sama sekali Allah tidak membutuhkan makhluk apapun dari para makhluk gak ada yang dibutuhkan Allah taala. Bahkan Allah yang menegakkan semua urusan para makhluk dan Allah dan makhluk yang totalitas membutuhkan Allah Ta'ala yang dengan ungkapan Allah Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wa manusia kalian semuanya adalah hamba-hamba yang fakir Yang total mutlak bergantung kepada Allah Ta'ala Wallahu huwal ghaniyul hamid Sedangkan Allah zat yang makaya yang tidak membutuhkan apapun dari makhluknya bahkan Allah Subhanahu wa taala innallaha huwa rasaqudul quwatil matin Allah zat yang banyak memberikan rezeki kepada para makhluk lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat Dikaitkannya kewajiban ibadah dengan pemberian rezeki kepada makhluk. Di antaranya Bapak sekalian, setelah Allah menyadarkan bahwa ketika Allah memerintahkan manusia beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Dan di antara yang sering sekali terlintas dalam pikiran hamba kalau dia disibukkan mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Terbayang rezekinya itu bakal maut-maut Kalau harus hanya belajar agama atau kalau fokus mau fokus belajar agama atau kalau mau rajin belajar agama terbayang dunia nanti kayaknya sempit buat dia sehingga untuk belajar agama itu harus mikirnya sekian kali lipat. Baru pengajian seminggu tiga kali sudah dibilang jangan teman-teman, jangan teman-teman belajar agama, jangan teman-teman. Sehingga seakan-akan sudah memakan waktu yang banyak dan akan mengguncang, menggemparkan dunia dia bisa hancur dunianya itu nanti kalau dia belajar agama yang agak mendalam. Demikian pula berapa banyak orang mereka terhalang dari ketaatan. Sholat jamaah diabaikan karena takut rezekinya sendet, karena takut keuntungannya melorot, bahkan bisa pelanggannya lari semua. Kemudian dia nggak mau bayar zakat karena takut uangnya langsung keruak, bisa langsung habis jatuh miskin. Nggak mau haji takut karena ini ngumpulkannya lama sudah bertahun kontol dikumpulkan masuk hanya digelondor gitu aja kemudian hilang puluhan juta atau bahkan ratusan juta akhirnya semua bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah itu dibayangkan rezekinya bakal hancur-hancuran bakal maut bakal itu hilang Allah tegaskan yang memberi rezeki itu Allah. Yang memerintahkan manusia beribadah kepada Allah itu Allah. Enggak mungkin orang yang betul mereka beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, lalu Allah telantarkan menjadi kiri-kiri yang terlantar atau orang tidak terurus rezekinya. Itu hanya bayang-bayang syaitan. Karena memang Allah ingatkan Inna syaitana yaitu kumul faqra Syaitan itu menjanjikan membayang-bayangkan kepada manusia kefakiran Hati-hati lo, awas lo Melarat, jadi kiri, rezekinya kurang Keuntungannya bisa habis Pelanggannya lari dibayang-bayangkan sehingga orang menjadi berat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan ketaatan itu menutup pintu rezeki. Padahal harusnya kalau mau jujur melihat gambar yang ada Berapa banyak orang-orang yang mereka taat kepada Allah Dan rezeki mereka melimpah ruah Allah berikan banyak rezeki pula kepada mereka dan berapa banyak pula orang yang mereka kafir musyrik atau tidak mengenal Allah juga kiri gembel juga hidupnya sengsara rekoso nggak karuan tapi syaitan senantiasa menutup celah-celah kebaikan lalu diarahkan untuk dia terjerumus di dalam berbagai macam keburukan. Wa qala ta'ala dan Allah mengatakan wallahu khairur raziqin dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki wa innallaha lawa khairur raziqin dan semuanya Allah benar-benar adalah sebaik-baik pemberi rezeki warzuqna wa anta ya Allah berikan rezeki kepada kami engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini contoh di antara beberapa ayat yang menunjukkan tentang nama Allah Ar-Rasid dan Ar-Razzaq. Artinya nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Rasid ini ada di dalam beberapa ayat. Adapun di dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi, penyebutan nama Allah Ar-Razzaq di antaranya datang dalam hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas salah seorang sahabat yang pernah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun melayani Rasulullah sallam. Kata Anas, selama 10 tahun saya melayani Nabi, Enggak pernah saya dengar hardikan, bentakan, pertanyaan kenapa kamu begitu, kenapa kok enggak begitu. Sehingga benar-benar Masya Allah sangat nyaman bersama dengan Rasulullah SAW. Kita baru punya pembantu sehari dua hari Oh, koleksinya udah banyak sekali yang nyelekit di hati. Anak 10 tahun bersama Nabi tidak pernah mendengarkan dari Nabi perkataan yang sifatnya hardikan, sifatnya yaitu eh, omongan-omongan uh, yang buruk kepada dirinya. Nabi uh, Anas mengatakan ghalasir ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah harga-harga di zaman Nabi itu menjadi mahal. Jadi sekalian jangan ngapunten. Jangan punya bayangan Pokoknya kalau ada khilafah Semuanya harga jadi murah Sering sekali Bensin mahal karena nggak ada khilafah Beras mahal karena nggak ada khilafah. Kemudian pendidikan mahal karena nggak ada khilafah. Harga ke sembako mahal karena nggak ada khilafah. Seakan-akan kalau ada khilafah itu semuanya selesai dan jadi murah-murah. Akhirnya fokusnya itu pokoknya bagaimana mendirikan khilafah sampai agak sampai akidah pun nggak diperhatikan. Pokoknya khilafah, khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Seakan-akan khilafah ini adalah solusi segala-galanya. Tidak. Paling pokok itu bagaimana menjadikan hamba itu hamba Allah yang bertauhid, tidak musyrik, tidak menjadi budaknya dunia, tidak menjadi budaknya hawa nafsu, tidak menjadi budaknya setan, tidak menjadi budaknya penguasa, tapi menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Di zaman Umar pernah krisis. Bagaimana Umar penguasa seadil-adilnya. Sampai Umar dia tanggung jawabnya sebagai pemimpin tidak mau dia enak rakyatnya rekoso sampai Umar bersisik kulitnya itu karena ya ini dia tidak ingin enak dengan melihat penderita rakyatnya. Di zaman Nabi harga-harga pernah mahal, melambung tinggi. Fakalu maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau sa'arta Ya Rasulullah seandainya engkau yang menentukan harga Faqala Kata Nabi Innallaha huwal khaliq Al-qabir Al-basir Al-rasir Al-musair Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Al-khaliq Zat yang maha mencipta al qabil Zat yang memegang segala perkara al-basil yang membentangkan yaitu kemudahan-kemudahan al razid yang memberikan yang mem, yang memberikan rezeki al-musakir yang menentukan harga-harga wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun dan saya berharap aku ketemu Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang menuntutku bimaklamatin dalam tuha disebabkan kedolimanku kepadanya iyahu vitamin walamalin baik dalam harta darah maupun harta sekalian yang kita maksudkan dengan ungkapan bahwa khilafah itu bukan tujuan utama bukan berarti maksudnya adalah tidak membutuhkan khilafah tapi bukan khilafah fokus segala-galanya para Nabiullah alaihissalatu wassalam ada yang sampai dakwahnya itu memegang kekuasaan ada dan banyak para nabi yang dengan dakwahnya tidak sampai memegang kekuasaan. Karena memang kekuasaan itu bukan tujuan utama. Tapi tujuan pokok kehadiran para nabi bagaimana mendidik, mendakwahkan, mendidik, menuntun manusia menjadi orang yang betul-betul hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka hadir dalam rangka membimbing manusia bertauhid. Adapun sampai kemudian menegakkan kekuasaan, ada yang sampai menegakkan, ada yang sah, ada yang tidak, tapi tidak ada seorang nabi pun yang mereka meninggalkan dakwah tauhid. Yang seringnya di zaman kita ini fitnah kekuasaan itu sampai pada tingkat kalau sudah urusan untuk mendapatkan kekuasaan bahkan sampai nggak peduli atau malah jangan bicara tauhid, jangan bicara sunnah karena urusannya sekarang kita sedang ya ini ada target ini bahaya dan tidak bisa Gak ada gunanya tegaknya kekuasaan kalau manusia muslim dan orang tidak perhatian dengan apa yang menjadi syariat ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam kehilangan tauhid sama dengan jasad kehilangan ruh, badan kehilangan kepala, gak ada artinya. Kalau hanya berdiri daulah, kemudian daulah syirkiah daulah yang penuh dengan syirik, tentu juga gak ada gunanya. Terkadang juga orang kalau sudah urusan kekuasaan gak peduli. Dia mau jadi satu gandeng tangan dengan musyrik, munafik, ahli maksiat, fajir, gak ada peduli. Karena urusan kekuasaan, kayaknya kekuasaan segala-galanya. Mati menjadi pejabat yang musyrik tentu musibah dibandingkan mati menjadi seorang hamba Allah yang bertauhid Dunia adalah ujian, dunia adalah cobaan. Apakah di antara mana di antara kita yang tetap lurus di atas jalan yang hak, di atas tauhid, di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Walaupun ditawarkan kepadanya kekuasaan, ditawarkan kepadanya harta, ditawarkan kepadanya segala dunia, tapi harus menghentikan dakwah tauhid enggak. Enggak. Karena urusan yang paling pokok adalah justru adalah ini. Mau mendapatkan kekuasaan, mau enggak dapat kekuasaan, yang paling pokok adalah urusan ini. Seandainya kemudian mendapatkan kekuasaan, maka kekuasaannya untuk menegakkan tauhid. Nabi ketika telah memegang kekuasaan di Madinah, tidak pernah Nabi lena dari perhatian terhadap masalah tauhid. Ketika Nabi masih mama mendengar di Yaman masih ada namanya Dzul Khulasah. Berhala yang disembah oleh orang Yaman Nabi tidak bisa tidur ibaratnya tidak tenang gelisah sampai dipanggil Jarir bin Abdullah ya Jarir ya Jarir ala turihuni min dil khalasah mau gak kamu menenangkan saya menenangkan hati saya ya ini terhadap dil khalasah mau gak engkau menenangkan hatiku terhadap dil khalasah Akhirnya diberangkatkan pasukan 150 berkuda dipimpin oleh Jarir bin Madillah. Dengan iringan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai akhirnya urusan beres, sudah selesai urusan dan datang utusan untuk menyampaikan kepada Nabi, sudah beres, Nabi doakan keberkahan sampai lima kali. Biasanya Nabi mendoakan tiga kali. Tapi ini sang Nabi mendoakan sampai lima kali. Saking legonya, saking legonya. Pertanyaannya, bos sekalian, khususnya kepada kita kaum muslimin dan khususnya kepada para tokoh-tokoh kaum muslimin yang selama ini mengusik hatinya itu karena tidak mendapatkan kekuasaan atau karena ya ini uh, belum bersihnya syirik di sekitarnya. Kalau untuk urusan kekuasaan itu all out, semua dikorbankan, semua diinisiapkan. Rapat pagi sampai malam, kemana-mana kemudian siap untuk dia bicarakan. Tapi syiriknya ada di sekitarnya nggak pernah mengusik hatinya. Tenang aja. Dibiarkan kuburan disembah manusia, dibiarkan ini kesyirikan bertebaran nggak terusik hatinya. Satu, lihatlah apa yang membuat resah hatinya. Yang kedua, berkaitan dengan kelegaan hati. Legonya itu ketika sudah dapat kursi atau legonya itu ketika melihat syirik itu dia sudah mulai diberantas di mana-mana. Terkadang terlihat, terkadang sebagian orang bahkan Ketika ada orang yang menegakkan kewajiban mentauhidkan Allah, ada dai yang mengajarkan tauhid, ada dai yang mengajarkan syirik, harusnya berterima kasih. Tapi keberadaan dai yang menerangkan tauhid syirik ini malah membuat sesak dada. Dianggapnya pemecah belah umat, dianggapnya akan mempura-purandakan kesatuan umat. Justru keberadaan yang uh, mengemban tugas yang paling utama dianggapnya sebagai suatu musibah di tengah-tengah kehidupannya. Nah, sekalian, yang seperti ini termasuk mesti yang kita perhatikan karena harus paham pokoknya kita beragama itu apa. Kata Allah, kata Nabi, Allah yang menentukan harga-harga. Di sini di antara yang di yang dibawakan adalah Allah Ar-Razik. Allah adalah yang memberi yang memberikan rezeki. Ada nama Allah yang Nabi sebutkan di dalam hadis Ar-Razik. Kepentingan beliau adalah menjelaskan adalah nama Allah ada di Al-Quran dan Sunnah yaitu Ar-Razik tadi. Kemudian apa itu makna Ar-Razzaq? Ar-Rasak adalah al-mutakaffil bi arzakil ibad. Ar-Rasak itu adalah yang menanggung rezeki-rezeki para hamba. Al-Qaim ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Yang menegakkan, yang menanggung segala jiwa apa yang akan menegakkan kehidupannya dari kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hal ini Allah tegaskan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali tanggungan rezekinya itu adalah atas Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada makhluk yang melata di muka bumi kecuali rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan jatah rezeki. Semuanya telah dibagi-bagi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabatin. Berapa banyak dari makhluk melata yang ada di muka bumi ini la tahmilu rizqaha yang tidak sanggup untuk menggendong rezekinya. Allahu yarzuquha Allah yang menanggung rezekinya makhluk tersebut wa iyyakum dan kepada kalian sampai toh ular buta di tengah hutan maka rezeki akan sampai kepada ular buta yang ada di tengah hutan itu. Pernah mungkin sekalian kisah anak gagak Anak gagak lahir warnanya apa ikhwan? Warnanya putih. Sampai induknya itu nggak mau ngakui itu sebagai anaknya. Padahal sedang butuh-butuhnya rezeki. Butuh-butuhnya pertolongan dari induknya. Kok malah tidak mau diakui oleh pihak induknya tidak mengakui. Tapi subhanallah anak gagak ini yang berwarna putih ini dia mengeluarkan bau mengeluarkan aroma yang membuat serangga mendekat dan itu menjadi makanannya anak gagak begitu sudah mulai bisa mandiri sudah mulai mandiri warnanya ya ini sudah mulai berubah menjadi hitam induknya baru kemudian mengakui anak ternyata anakku tenan ah setelah dia dirawat oleh induknya maka baunya hilang aromanya hilang artinya jatahnya sudah ya ini untuk yang tadi udah kafir menjadi kafir ditanggung oleh induknya dihilangkan Allah baunya Artinya Allah memberikan jalan sedikit dengan segala macam cara kepada ini para hamba. Perkataan orang dulu banyak anak banyak rezeki nggak salah dan benar. Yang penting itu adalah bukan sekedar dia banyak anaknya tapi tanggung jawab Tanggung jawabnya itu jelas rezekinya tetap ditanggung oleh Allah Ta'ala Tapi rasa tanggung jawabnya itu juga yang harus ditumbuhkan Jangan hanya ya ini seneng anaknya keluar terus tapi kemudian nggak punya rasa tanggung jawab untuk merawat, mendidik, kemudian tutul yaitu bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak dengan segala kebutuhannya. Kemudian, mas kalian, di antara firman Allah pula Allah katakan, "Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Allah memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Innallaha inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sungguhnya Allah taala yang membentangkan rezeki kepada orang yang Allah kendaki dan Allah yang membatasi rezeki para hamba tersebut. Ini semuanya menunjukkan tentang kepastian bahwa Allah yang memberikan rezeki. Tidak ada selain Allah yang menanggung rezeki para makhluk. Sehingga seorang dia mencari rezeki hanya dari Allah dan menyandarkan rezeki hanya kepada Allah sehingga tidak menyandarkan pencarian rezeki kepada selain Allah Ta'ala sehingga dalam urusan rezeki pula sekalian sangat erat kaitannya dengan tauhidnya hamba di mana orang yang yakin Allah Ar-Razik maka dia mesti harus hanya mencari rezeki dari Allah Ta'ala Jangan mencari rezeki dari selain Allah Ta'ala. Kemudian punya rasa tawakal yang penuh. Bersandar penuh tawakal yang penuh kepada Allah dalam urusan rezeki. Kan Allah yang bagi-bagi rezeki. Dan orang yang mereka betul hatinya sudah yakin Allah Ar-Razik. Itu insya Allah hatinya akan bersih dari hasad. Orang yang mereka hatinya diwarnai dengan hasad itu seakan-akan gak yakin yang bagi-bagi rezeki itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga orang yang hasad itu sekalian itu sesungguhnya sedang berbuat jahat kepada dirinya, kepada orang lain, bahkan kepada Allah Ta'ala. Kepada dirinya, Orang yang hasad ini, hasad itu dengki, dia nggak seneng orang lain dapat rezeki, sehingga dia dengki. Kenapa seksan kepada dirinya? Karena orang yang hasad ini dodonya mesti mengkap-mengkap terus, sesek terus. Tiap hari hanya demam terus, meriang terus lihat rezeki orang lain tambah, lihat orang lain dapatkan rezeki, kemudian jantungnya tambah nggak karuan, dodonya mengkap-mengkap, perasaannya, nafasnya tersengal-sengal. Ya cepat mati caranya begitu. Wong Allah yang bagi rezeki kepada hambanya macam-macam. Sehingga seksan pada dirinya. Ketemu orang nggak bisa senyum. Karena nggak bisa lego, nggak bisa lego dengan rezeki Allah berikan kepada orang. Pengennya rezekinya itu pindah atau lenyap, baik pindah ke dia atau nggak pindah ke dirinya. Istilah Jawanya tiji tipe mati si mati kape pokoknya itu kape. Nah umpamanya orang pindah ke saya, semoga podo-podo itu sehingga tidak pernah ada kelegaan kepada orang lain. Makanya sekalian, bersihnya hati kita dari hasad ini, oh itu akhlaknya Ahlul jannah. Nabi pernah menyampaikan ketika sedang di masjid akan masuk seorang ahlul jannah. tahu yang masuk fulan dalam keadaan nyangking sendal dari jenggotnya kotos-kotos air wudhu. Kemudian hari kedua, ketiga Nabi mengatakan begitu yang masuk fulan lagi sampai penasaran. Opo jani itu rahasianya itu. Abdullah bin Amr ibn As berusaha untuk menyelidiki. Apa sih rahasianya kok sampai dikatakan di alul jannah? Singkat cerita dia minta izin kepada orang itu untuk nginep di rumahnya sampai tiga hari. Sesudah tiga hari dia sudah pengen pulang. Dilihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gak ada yang istimewa dari amal-amalnya itu. Bahkan cenderung seperti meremehkan amalnya juga hanya kayak gitu. Gak ada dirasa gak ada istimewa. Lalu dia tanya kawan, apa sih sebetulnya kok kamu dikatakan Nabi itu begini-begini dan orangnya kamu? Apa amalan kamu? Kata orang ini, kama tahu. Seperti yang Anda lihat tentang diri kami. Dah merasa putus asa nggak ada yang bisa dikorek-korek lagi. Dia ketika mau pergi panggil lagi, kawan, amalku seperti yang kamu lihat hanya saya tidak pernah ada iri kepada seorang muslim pun terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As dengan penuh tawaduknya, oh ini yang Anda telah sampai pada makom tingkatannya yang kami masih kesulitan untuk mewujudkannya. Mas sekalian, bisa lega dan tidak ada hasad kepada pemberian Allah pada orang lain ini sesuatu yang luar biasa gak gampang orang punya seperti itu yang ada itu oh nggak saya kok nggak saya sehingga tidak seakan-akan tidak rebo kalau Allah memberikan itu kepada orang tersebut. Dan hasad karena hasad kepada Nabi. Hasad ini bahaya. Kalau orang betul-betul yakin, betul-betul iman, Allah Ar-Rasid di antara yang akan hilang pertama kali adalah hasad. Karena dia tahu yang bagi-bagi itu rezekinya adalah Allah Ta'ala dan dia tentu yakin Allah Arhamur Rahimin Allah adalah Al-Hakim Allah Maha Bijaksana Allah yang adil dalam membagi semua kepada para hambanya Allah tahu mana yang pantas dikasih, mana yang tidak pantas dikasih. Termasuk Allah juga telah beritakan kepada kita, Nabi beritakan kepada kita, ada hamba Allah, ada seorang hamba yang imannya itu tetap baik dengan Allah berikan kekayaan. Lau ahnaituhu la kafar. lau kalau uh, eh, itu eh, la kafar. Kalau aku jadikan dia fakir, dia akan bisa menjadi kafir. Ada hamba yang imannya tetap baik dalam keadaan miskin. Lau itu ah, la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya, dia akan menjadi kafir. Allah tahu. Ada seorang hamba la seluruh imanu. Dia tetap dalam keadaan imannya itu baik yaitu dengan kekayaan Allah berikan. aftar afqartuhu kalau aku buat dia itu fakir, dia itu laka farakan kafir. Tapi ada pula hamba baiknya iman itu kalau dia fakir. Begitu dibuat Allah kaya, dia menjadi kafir. Waktu masih fakir Masya Allah Masjidnya itu Kayak rumahnya sendiri Dirawat bagus Kemudian sering ke masjid Azan pertama Azan masuk masjid pertama kali Azan Tawadu Oh Masya Allah Luar biasa Begitu sudah Allah berikan kekayaan, totolannya mulai laris, untungnya mulai banyak, duitnya mulai banyak, oh sudah mulai uh, pikirannya ngerambian kemana-mana. Sekarang sudah lagi bukan ahli masjid, tapi ahli mall. Sekarang ke mall-mall terus sekarang bukan lagi kumpulannya dengan orang-orang jamaah masjid yang saleh, yang ngaji duduk di pengajian, duduknya sudah kepada ahlu dunia, bos-bos. Akhirnya begitu Allah berikan kaya, oh berantakan imannya, rusak iman itu. Maka yang dilihat pertama kali sekalian adalah bagaimana iman dia. Kemudian, sekalian, dijelaskan oleh beliau ketika Allah menjelaskan tentang masalah rezeki ada dua model penjelasan Allah yang pertama yaitu penjelasan Allah yang berkaitan dengan yaitu keutamaan Allah beliau katakan waqad atas at-tafkiru fil Qur'an fi maqamain penjelasan Allah tentang Allah sang pemberi rezeki ini dalam Al-Qur'an datang dengan dua bentuk maka tafaddul wal imtinan wa maqamu dakwah ila ta'ah wal khair wal ihsan yaitu kaitannya dengan penjelasan Allah bahwa Allah yang memberikan karunia, memberikan nikmat sehingga biar manusia itu sadar sepenuhnya nikmat yang Allah berikan itu total itu datang dari Allah taala wa ma bikum nikmatin faminallah apapun nikmat yang dia rasakan itu datangnya dari Allah taala agar dia punya kesadaran penuh terhadap masalah ini sehingga akan muncul rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala bahwa Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak ini yang pertama yang kedua adalah makom di mana Allah Ta'ala mengajak mereka untuk taat dan berbuat baik taat dan berbuat baik kalau yang pertama itu untuk menyadarkan manusia supaya dia mengakui semua kebaikan yang dia rasakan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Supaya tidak menisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Maka Nabi pernah membawakan riwayat hadis kursi ketika malamnya turun hujan. Allah katakan asbaha ibadi Pagi hari ini hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Adapun yang mukmin adalah Allah telah menurunkan hujan kepada kami. Dia menisbatkan nikmat hujan kepada Allah Ta'ala. Maka dia mukmin dan dia mengingkari bintang-bintang. Adapun yang mengatakan bintang hujan telah turun kepada kita dengan karena bintang-bintang itu maka dia telah kafir kepadaku dan iman kepada bintang-bintang. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti selalu kita ucapkan setiap nikmat kita terima sekalian, apakah itu dengan sebab warisan orang tua, pemberian seseorang, maka pertama kali adalah Alhamdulillah Nisbatnya pertama kepada Allah dulu baru dengan menyebutkan sebab si fulan, sebab si fulan, sebab si fulan. Bukan pertama kali menisbatkan kepada sebab-sebab itu karena datangnya asal muasalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah berikan penjelasan tentang Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, ini makom mengajak kepada taat. Di antaranya seperti seruan-seruan Allah untuk beribadah kepada Allah Taala. Wahai manusia, ya ayuhan nasu butu Wahai manusia, kamu hendaknya hanya nyembah Allah, jangan nyembah selain Allah. Alasan Allah apa? Allah yang telah memberikan rezeki totalitas kepada kalian. Yang menciptakan kalian itu Allah Yang membuat bumi datar Allah Yang membuat langit sebagai atap bagian adalah Allah Yang menurunkan air hujan dari langit Lalu menumbuhkan tetumbuhan Dan menumbuhkan buah-buahan Itu Allah Dan gak ada selain Allah yang berbuat seperti itu Maka sembahlah Allah Ta'ala ini makomnya mengajak mengingatkan tentang rezeki dalam rangka mengajak mereka mentaatkan Allah, beribadah kepada Allah taala. Atau mengajak berbuat baik. Wahai hamba manusia, wa anfaku min marzaknakum. Manusia, kamu kan sudah saya berikan rezeki. Rezeki kamu yang banyak melimpah ini semuanya datang dari gulung. Sekarang mau dikeluarkan sebagian rezeki kamu untuk infak, untuk memberikan orang, ngasih orang. Sehingga Allah makamnya ngajak. Ngajak kepada orang tersebut dengan menyebutkan rezeki Allah untuk dia berbuat baik. Sodako, lembut dengan orang miskin, ternyum untuk dia berbagi dalam masalah apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian diingatkan jangan justru membuat rezeki itu lalai dari Allah Ta'ala sehingga diajak Allah untuk selalu ingat selalu ingat dan juga supaya dia meninggalkan hal-hal yang buruk contoh umpamanya takut miskin sehingga anak-anaknya dibunuh anak-anaknya dibunuh ada dijual, lahir anaknya dijual, lahir anaknya dibunuh, lahir anaknya dipendem, leher anaknya dibuang ke selokan. Sehingga intinya karena takut dengan rezekinya anak itu. Allah ingatkan wala taqtulu auladakum khasatan imlaq, khasata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Yang memberikan rezeki pada kalian itu yang memberikan rezeki mereka dan kalian itu saya. Ini makomnya mengajak manusia untuk taat, untuk bertauhid kepada Allah, berbuat baik dan menghindarkan keburukan dengan mengingatkan rezeki yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, yang perlu kita pahami lagi yang terakhir ini, rezeki ada dua rezeki duniawi dan rezeki ukhrawi. Rezeki duniawi sifatnya adalah materi-materi duniawi. Rezeki ini Allah bagi kepada siapapun yang kafir maupun yang mukmin. Ibaratnya kesempatan untuk mendapatkan rezeki ini sama saja. Dan ini merupakan bagian rahmat Allah kepada para makhluk mau yang kafir, mau yang musyrik, mau yang taat, mau yang ahli tauhid semuanya Allah berikan rezeki. Bahkan sebagai ujian Allah taala ada orang yang mereka justru kafir. Kafirnya pun kafir dekat. Kemudian musyrik, ahli maksiat, tapi urusan rezeki dunia tambah Allah buat detail, meluber-meluber, turah-turah. Sehingga tambah angkuh, tambah sombong, tambah kafir, tambah petita-petiti. Ini yang namanya dalam Al-Quran Allah katakan dengan istidraj. Dilulu. Dilulu. Termasuk rumusnya kata Nabi sekalian, sekalian idza ra'aita idza ra'aita Allah yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam anna fa'lam anna ma huwa istidrak atau kama qala kalau kamu lihat ada orang yang Allah bukakan rezeki dunia yang dia senangi padahal dia itu sukanya maksiat kepada Allah taala ketahuilah itu adalah istidraj istidraj Allah katakan falamma nasuma dzukirubi ketika mereka itu melupakan peringatan Allah melupakan Allah melupakan kampung akhirat melupakan agama melupakan ya ini ketaatan-ketaatan kepada Allah taala sehingga tenggelam dalam kelalaian, tenggelam dalam hawa nafsu, tenggelam dalam kemaksiatan. Apa yang disuruh Allah lakukan? Fatahna alihim abu kulli syai'. Allah akan bukakan dia segala kesenangan yang mereka senangi. Hatta idha farihu sampai mereka ketika sudah senang-senang jingkrak-jingkrak tenggelam dalam kesenangan bebas menggunakan apa yang mereka miliki akhatnahum bakhtatan aku datangkan azab dengan tiba-tiba faidahum mublisun tiba-tiba mereka pun putus asa dengan azab Allah Taala ini yang itu yang ini yang merupakan istidrak di Allah Taala sehingga jangan justru ketika dia maksiat dia lalai Allah lalai agama lalai akhirat dunianya tambah melimpah malah dia ini seakan-akan dijadikan standar oh ini karena Allah memuliakan kami sudah pekerjaannya maksiat di bulan Ramadan kemudian orderannya juga malah tambah melimpah bisa-bisanya Alhamdulillah walaupun Ramadan tetap laris oh Masya Allah ini menunjukkan foto orang yang tidak punya kesadaran sedikit pun. di Distidrot sangat yani nyolok mata ibaratnya itu dia tidak faham-faham. Ini rezeki dunia. Maka rezeki dunia tidak berkaitan dengan kecintaan dan kebencian Allah Pemuliaan dan perendahan Allah Maka Allah pun katakan dan Allah bantah orang punya keyakinan salah seperti ini Fa'ammal insanu idha matalahu rabbahu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakul Rabbi akraman Wa amma idza matalau faqadara alaihi rizqahu fa rabbi ahanan kalla kata Allah manusia itu kalau Allah yaitu bukakan ini Allah uji dengan banyaknya rezeki banyaknya nikmat komentarnya Allah memuliakanku kalau Allah uji dengan sendetnya rezeki komentarnya Allah menghinakanku kata Allah kalau enggak begitu urusannya itu ini ujian Allah kamu bisa sabar atau kamu bisa syukur itu adalah ujian Allah Ta'ala Adapun rezeki yang kedua adalah rezeki ukhrawi. Rezeki yang sifatnya adalah makmurnya hati yang akan mengantarkan kebahagiaan akhirat, dunia akhirat, rezeki ilmu yang bermanfaat, rezeki hati yang mendapatkan taufik sehingga punya kecenderungan kuat dengan amal-amal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya telah diterangkan Allah taala. Kalau tentang rezeki dunia tadi Allah di antaranya mengatakan Ayah sabuna anna manumitu umbi min malin wa banin Nusari ulam fil khairat Apakah mereka menyangka bahawa kami bentangkan Kami banyakkan harta dan anak-anaknya itu Berarti kebaikan yang Allah segerakan kepada mereka Bala yasurun Tapi mereka bahkan tidak sadar Kalau itu terkadang istidrat dari Allah Ta'ala Dan untuk urusan yang rezeki dunia kayak gitu memang Allah buat ya ini lebih satu dengan yang lainnya. Kalau nanti kaya semua bos kalian repot kita ini. Sebagaimana marah semuanya. Semuanya kaya raya semuanya. Gak ada yang mau jadi tukang, gak ada yang mau jadi tukang pel, gak ada yang mau pembantu, gak mau ada yang gak mau jual gorengan lagi, gak mau jualan, Atau gak ada tambal ban lagi akhirnya gembos tambah dewi reket si dewi oh sengkleh nanti Orang-orang itu mau kerja dan mau itu karena memang terpaksa karena butuh dan itu menjadikan kehidupan jadi berjalan melarat semuanya mau diambil apanya Bekerja kerja bukan ada upahnya Akhirnya tidak jalan lagi Sehingga itu merupakan bagian ujian Allah Ta'ala Yang penting Mau di posisi mana Dia tahu Ini adalah ujian Allah Dan tetap istiqamah di atas agama Allah Rezeki yang khas Adalah untuk kebahagiaan dia dunia dan akhirat Untuk meraih jannatul dunia Dan jannatul akhirat dan hendaknya kita betul-betul yang paling diperhatikan adalah memelihara rezeki akhirat ini jangan sampai rusak, jangan sampai lepas hanya karena mengutamakan rezeki dunia. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa memperhatikan agama kita yang ini merupakan rezeki yang khusus yang diberikan Allah kepada kita sekalian sehingga Terus kita faham apa itu makna rezeki dan apa kita rezeki yang akan mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat dan rezeki hati inilah yang merupakan pangkal pokok kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak karena rezeki akhirat ini yang menuntun kita senantiasa dalam kebaikan.